Fal mufawidatu hum ladina yufawwiduna sifata bin haithul ma'na wal kaifiyatu. Wa hasilu ma yatadamanuhu madhabul mufawwidati wa huwa bi haqiqati dalilun ala butlanihi wa innahu syarul madalili lahi azza wa jalla syarun min taqdiri wa tasbihi. Awalan annahu laisa manhajas salafi. Fasalaku qawwadul kaifiyata faqat dunal makna Thaniyan yalzamu minhu yakni madhabal muqawwidati tajhirul anbiya'i wa innahum la wa, wa, wa innahum lam ya'lamu muradallahi azza wa jalla min hadhil asli al-azim alladhi huwa taqriru sifati rabbina subhanahu wa ta'ala. Nah. Oleh syarih Hafizullah Ta'ala Penutup dari kaidah ini mengandung uh, dua perkara penting. Yang pertama adalah penulis ihala mengembalikan uh, alamat sebaga apa yang telah lewat meminta pembaca untuk kembali ke dan membaca ulang kaidah yang keenam yang berisi dalil nakal dan akal bahwasanya bentuk real sifat Allah satu hal yang tidak kita ketahui. banyak kedua maksudnya salat rahimullah berkat ke dalam melakukan tafwid secara mutlak itu tafwid secara menyeluruh awan mereka hanya yufawidun al kaifiyah menyerahkan pengetahuan tentang bentuk sifat Allah kepada Allah fayakiluna maka mereka serahkan wakala yakilu maka mereka serahkan pengetahuan tentang bentuk sifat Allah kepada Allah dan telah lewat berulang kali bahasanya bentuk sifat Allah ada di antara hal yang gaib yang Allah simpan ilmunya maka tidak Allah jelaskan kepada kita dalam Al-Quran tidak pula dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam sunnahnya dan di sana ada perkara yang ketiga, yaitu penjelasan tentang eh, akidah mufawidah dan batil e, batilnya letak kebatilannya dan sebabnya. Maka mufawidah adalah orang-orang yang menyerahkan e, kepada Allah sifat dari sisi makna dan bentuknya makna dan bentuk sifat diserahkan kepada Allah. Wahasilu manahu dan kesimpulan dari isi aliran mufawidah dan dia pada hakikatnya adalah bukti kebatilannya dan bahasanya mufawidah eh, bahasanya mazhab mufawidah itu adalah sejelek-jelek aliran berkaitan dengan sifat Allah lebih jelek daripada ta'til dan tasbih adalah sebagai berikut. Madhab Mufawwidah kalah madhab salaf. Karena salaf hanyalah menyerahkan kefiah, menyerahkan pengetahuan tentang bentuk, bukan pengetahuan tentang makna. Pengetahuan tentang bentuk sifat saja, bukan pengetahuan tentang makna sifat. Kemudian konsekuensi dari konsekuensi logika logis yang timbul dari mazhab mufawwidah adalah tajhil anbiya. Menilai bahasanya para nabi adalah orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu mufawwidah disebut juga dengan sebutan ahlu tajhil. <coughs> mufawwidah disebut juga dengan sebutan ahlu tajahil membodoh-bodohkan para nabi Jelas saja karena mereka para nabi dianggap tidak mengetahui apa yang Allah inginkan min hadal asli dari perkara yang sangat agung ini yaitu masalah penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yalzamu minhu yakni madhab al-mufawidati tajhilul anbiya'i hmm, eh, salisan eh, wa thalithan yalzim yalzamu minhu ta'til sifati ta'til sifati ta'til sifati wa innal anbiya'a alaihim salatu wassalamu wa ma anzalallahu alaihim laisu marji'an marji'an nasi bal marji'u huwal uqulu al mukhtalifatu المتباينة وعلى هذا فكل يقول الحق فيما آه، علمه علمه, علمه ولا ما دل عليه الكتاب وسنته وهذا في الحقيقة سبيل الفرقة فرقة سبيل الفرقة والضلال وفساد الدين وبهذا تبين anna madhabal mufawwidati huwa syarrul madhab madhhabi nah uh, konsekuensi dari madhab mufawwidah adalah menggaris sifat dan bahasanya para nabi alaihi wasallatu wasalam dan wahyu yang Allah turunkan bukanlah rujukan manusia berkaitan uh, dengan sifat Allah bahkan yang jadi rujukan yang jadi referensi adalah akal manusia yang macam-macam dan beda-beda. Yang beda-beda dan mutabayin beda-beda. Wa ala kullin wa ala hada maka berdasarkan ini fakulun yakulu maka semua mengatakan kebenaran adalah apa yang dia ketahui bukan kandungan Quran dan Sunnah. Maka ini pada hakikatnya adalah jalan e, perpecahan dan kesesatan dan rusaknya agama. Maka dengan ini tabayyan jelaslah bahasanya aliran mufawidah adalah sejelek-jelek aliran. Ya, alil bid'ah dalam masalah sifat Allah. Iman. وهو يختلف بحسب سياقه وما يضاف إليه من الكلام فالكلمة الواحدة يكون لها makna disiyaki disiyakin wa makna akhar wa makna akhar wa makna akhar disiyakin wa tartibu kalami yufidu makna yufidu makna ala wajhin wa makna akharin ala wajhin falatu falatu qaryati mathalan yuradu bihi al-qawmu taratan wa masakinul qaumi taratan ukhra fa min al ta'ala wa inna wa in min illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw muhadzibuha adzaban syadida wa min al ta'ala inna muliku ahli jadi qaryati wa taqulu salata hadha biyadi fal biyadi fala takunul yadu Kajadi fi kaulihi ta'ala Antas juda lima khalaqtu biyadaya Di anal yada fil mitali Udifat ila makhluki Fatakunu munasibatan Munasibatan Munasibatan lahu Wafil ayati Udifat ila khaliki Fatakunu laikatan Bihi pala ahada Salim Salimul fitrati Salimul akli Yaktakidu anna yada khaliki Kayadil makhluki Audil aksi Fatakulu ma'indaka illa zaidun Ma Ma zaidun Zaidun illa indaka Fatufidul jumlatu ataniyatu Makna Makna goyri Ghaira ma tufiduhu Makna goyra ma tufiduhu Al-ula Al-ula ma'atihadil kalimati Lakin ikhtalafa atartibu Fatagayyarul maknun Makna Fatagayyarul makna bihi Nah Kemudian kaidah yang keempat berkaitan dengan dalil eh, Quran dan Sunnah berkaitan dengan sifat-sifat Allah di kaidah ini dijelaskan tentang apa pengertian makna zahir apa pengertian makna zahir yang berulang kali telah disinggung makna zahir bukanlah makna kosakata nah. zahirun nusus makna zahir dari nas adalah ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani makna dan pesan yang langsung tertangkap dalam benak orang Arab atau orang yang paham bahasa Arab langsung tertangkap ila dhihni pada benaknya pada pikirannya berdasarkan hal ini maka makna zahir itu yakhtalif berbeda-beda tergantung konteksnya tergantung mayutafu ilaihi ilaihi minal kalam perkataan yang ditambahkan kepadanya maka satu kosakata itu boleh jadi punya satu makna dalam satu konteks dan punya makna yang lain dalam konteks yang lain demikian juga tarkibul kalam susunan satu kalimat itu menghasilkan satu makna dalam satu bentuk dan makna yang lain dalam bentuk yang lain. Ketika bentuknya semacam ini, maknanya ini. Ketika bentuknya uh, bentuknya macam itu, maka maknanya itu. Contohnya Korea misalnya. Terkadang Korea maknanya adalah al kau penduduk suatu kampung. Dan terkadang adalah maknanya adalah bangunan, rumah-rumah yang ada di satu perkampungan. Contoh Korea dalam artian penduduk Dalam firman Allah Surat Al-Isra min Koryatin Tidaklah ada penduduk satu kampung Korea di sini penduduk kampung Kecuali eh, Ilana numuhlikuha Kecuali kami menghancurkannya Sebelum hari kiamat tiba Atau menyiksanya dengan siksaan yang keras Contoh yang kedua adalah firman Allah tentang para malaikat yang menjadi tamu Ibrahim yang ditugasi untuk memberi kabar gembira kalau nanti Ibrahim punya anak yaitu Ishak sampai membawa kabar gembira tentang bahasanya Ibrahim akan punya anak dia juga menceritakan kalau dia diutus oleh Allah untuk pergi ke kaum Lot untuk menghancurkannya Maka mereka para malaikat mengatakan inna muhliku ahli hadil qaryah. Sia kami akan menghancurkan penduduk kampung ini. Contoh yang lain adalah kalimat sunatu hadza biyadi aku buat barang ini dengan tanganku. Falatakunu aliyadu maka tidaklah tanganku di sini semisal dengan tangan dalam firman Allah. Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku, wahai iblis? Di lihat karena tangan pada contoh sonat Tuhan disandarkan kepada makhluk maka itu adalah tangan yang cocok bagi makhluk Adapun tangan di ayat disandarkan kepada Khalik maka itu adalah tangan yang layak cocok bagi Khalik dan tidak ada satupun orang yang fitrahnya masih sehat akannya masih sehat berkeyakinan bahasanya tangan Khalik sebagai sebagaimana tangan makhluk atau sebaliknya demikian juga kalimat ma'indaka ila zaidu tidak ada di rumahmu kecuali Zaid di rumahmu cuma ada Zaid tidak ada yang lain lain uh, ini berbeda dengan kalimat ma Zaidun illa indaka tidaklah Zaid kecuali selalu berada di rumah. Saya itu selalu di rumah, tidak pernah kemana-mana. Maka kalimat yang kedua menghasilkan makna berbeda dengan makna yang dihasilkan oleh kalimat pertama. Mati hadil kalimat, Padahal kosakatanya semua sama. Ini. indaka ila Z, ma Z ila indaka. Indaka semuanya ada indaka ilah semuanya ada ilah, Ma semuanya ada, ada ma Zaid semuanya ada zaid Mati hadil kalimat Padahal kosakatanya semua sama Akan tapi yang beda apa? Tarkib akan tapi ya eh, akan tapi perbedaan susunan menyebabkan berubahnya makna. Agus. أن المعول أن المعول عليه في إثبات صفات خاصة والأحكام رحمة بدليل ودليل هذا إما نص ونص هو ويعني بالإجماع ونعني بالإجماع اتفق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني هذا فيما عدا صفات من الأحكام أما صفات فإنها لا تثبت إلا في القرآن والحديث ولهذا فإن أهل العلم مجمعون يعني أهل العلم من أهل السنة على ما nusus kita wa sunati min sifati rabbina ya azza wa jalla anha ala haqiqati kama taqaddama anha asla fi nususi huwa iradatu dzahiril mutakar dari dari illa binni minha rizqa lisanil arabi fala yusrifu hada dzahira illa bi musabihin sar'iyyin wa hadil hadhil qaidati yuqarrirul musannifu rahimallahu manhajan sadidan fi ma'rifati ma'ani Ma'ani nusus sifat. mutabadari mutabadari illa bi minha arabi bal aku bal karena anna hadza muqtaradun muqtaradun bi ahkamillahi subhanahu wa ta'ala Akmi ma sayqaliruhu Walakin bima anna sifati ja'alahu musannifu maksuran ala nufusi sifati. Hadal ma'na ladhi ya tabadaru illa illa rini zahiran Bismillah sanil arabi tahtalifu Sili Al-Qalim Abu Masabah al merupakan Min Man Min Jumalin Al-Qumalu tata Allahu min kalimatin al al annal kalimata tahtalifu ma'an maknaha asaba tarkibil kalami wa hiya kalimatun wahidatun faqad daraba sayfu wa imallahu ala dhalika amsilatan wa hiya wadihatan wa hiya wa min tilkal amsilah wa min tilkal amsilati nah Enggak kaidah yang keempat ini diantara kaidah yang disampaikan oleh penulis terkait dengan dalil yang menjadi eh, ya, eh, yang terbutuh sifat yang dengannya sifat ditetapkan telah lewat wajah al-mu'awwal yang jadi pegangan yang ya, eh, dalam masalah menetapkan sifat secara khusus dan hukum syariat secara umum adalah dalil dan dalil boleh jadi nas dan nas berarti Quran dan Sunnah atau ijma yang dimaksud dengan ijma adalah kesepakatan ulama mustahil dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyepakati satu perkara agama. Maka ijma itu adalah landasan fima ada sifat benar akal. Dia bisa jadi landasan hukum untuk hukum-hukum fikih. Fima ada sifat, bukan untuk sifat. Ya, bukan untuk sifat. Karena untuk sifat Allah maka tidak bisa ditetapkan kecuali dengan Quran dan hadis. Oleh karena itu maka para ulama sepakat yaitu para ulama dari kalangan ahlu sunnah sepakat bahasanya isi kandungan nas e, teks Quran dan sunnah yang e, beri, yang menceritakan tentang sifat Allah azza wa e, Allah azza wa jal anha alal haqiqah bahwasanya isi kandungannya tersebut adalah hakiki yang telah lewat bahasanya uh, hukum asal untuk nas adalah iradatul zahir yang diinginkan adalah makna zahir yang tertangkap pada benak minha dari nusus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan makna zahir ini tidak boleh ditinggalkan kecuali bimusawirin syar'iyyin ada faktor faktor yang membenarkan untuk melakukannya maka di, di kaidah ini penulis menyampaikan jalan yang benar untuk mengetahui makna teks-teks sifat Allah. Atisa pokok yang telah lewat bahwasanya nusus sifat eh, jawabannya adalah eh, annaha ala zahiriha mengikuti makna zahir yang langsung tertangkap kepada benak sesuai dengan eh, kaidah-kaidah uh, bahasa Arab. Bahkan aku katakan anahada mutaradun bahasa ini berlaku untuk semua hukum syariah. Bahasanya kaidah bahasanya yang jadi uh, yang jadi acuan pada dalam makna bahir itu bukan hanya untuk nususul sifat semua ayat Quran itu pada dasarnya kita memegangi makna zahirnya baik itu membahas khusus sifat membahas sholat membahas puasa membahas haji dan yang lainnya semuanya dimaknai dengan makna zahirnya maka ini berlaku fijami dalam semua ketentuan-ketentuan Allah nah, ini yang aku maksudkan itu apa yang disampaikan oleh penulis walaupun akan tapi mengingat bahasanya pembicaraan kita masalah sifat Allah maka penulis membatasi eh, kaidah ini hanya terbatas pada nusus-nusus kita nusus susu sifat nas-nas berkaitan dengan sifat maka makna yang langsung tertangkap kepada pada benak yang merupakan makna zahir sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab itu tahtalifu fihil kalimah maka yang namanya kata satu satu eh, satu kata itu beda-beda maknanya tergantung susunan kalimatnya maka kalam tersusun dari beberapa jumlah dan jumlah tersusun dari beberapa kosakata falhadi maka orang yang cerdas maka orang yang cerdas al-basir orang yang memperhatikan dia faham bahasanya satu kosakata berbeda-beda maknanya tergantung susunan kalimat padahal itu satu kosakata kosakata yang sama berbeda-beda maknanya karena perbedaan tarkib kemudian penulis menyebutkan untuk hal tersebut beberapa contoh dan contohnya adalah contoh yang jelas, gamblang, bisa ditangkap. Di antara contoh yang beliau sampaikan adalah yang pertama adalah Korea. Dalam firman Allah Ta'ala tidak ada satupun penduduk kampung kecuali kami membinasakannya sebelum hari kiamat terjadi atau menyiksanya dengan siksaan yang keras. Bibit. <coughs> Allah syaukani Kuma bayana subhanahu ma'alat dunya wa ahlaha Ma'alat dunya Ma'alat dunya wa ahlaha Faqala wa immin qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw adibuha in nafiyatun wa min lil istiqrafi aima min qaryatin ay qaryatun ay ay qaryatin kana ay qaryatin kana min qaral qari Qala zujaj Qala zujaju Ayuma min ahlil koriati, Ila saya dikuna Bimautin Adabin Saya tak stak Yastaksiluhum Yastaksiluhum Wal muradu bil koriati, ahluha wa innama ila qabla yaumil qiyamati di annal ihlaka yaumil qiyamati ghairu muqtasim bil qaral kafirati bal ya'ummu bil qural kafirati bil qural kafirati bal ya'ummu kullu qaryatin kullu qaryatin kullu qaryatin linkido i amarat dunia umrit dunia umrit dunia wakila al halaku li solihati wa ta'dibu li solihati wal awalu ula li aula wal awalu aula li qawlihi wa ma kunna muhdikil qura Ilal illa wa ahluha zalimuna kana dalika al-madhkuru fil kitabi ayul lauhil mahfuzi masduran ayu maktub ayu maktuban wasitru wasatru al khat satrul khat wasatrul khattu wa huwa fil asli masdarin masdarun wasatru bitahriki mitluhu nah Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan kemudian Allah menjelaskan ma'al. Ya, ma'al maknanya akibat. Hasil akhir, kondisi akhir dunia dan penduduk dunia. Dan Allah katakan tidak ada satupun kampung kecuali kami akan membinasakannya. Tidak ada satupun penduduk kampung kecuali penduduk kampung kecuali kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat atau akan mengadabnya. Ini di sini nafiyah Min di sini menunjukkan totalitas. Aima min koryatin. Tidak ada satupun penduduk kampung. Ayah ya koryatin kana. Penduduk kampung manapun. Min koral kufar. Dari penduduk kampung orang-orang kafir. Kalau Azuzat, Azuzat mengatakan tidak ada satupun penduduk kampung kecuali akan binasa. Boleh jadi dengan matinya mereka atau dengan adab yang yastaksin yang <coughs> menghabisi mereka seluruhnya. Yastaksil itu ya, ya mencabut sampai ke akar-akarnya itu kalau bahasa Indonesia nya, Sampai tak tersisa sedikit pun. Dan yang dimaksud dengan Korea dalam ayat ini adalah penduduk Korea. Dan di sini dikatakan akan ada penghancuran sebelum hari kiamat. Di anak ihlak karena penghancuran pada hari kiamat tidaklah khusus berlaku untuk kampung yang kafir. Bahkan mencakup semua kampung karena telah habisnya umur dunia. Ini penjelasan pertama untuk makna ayat wa imingkong min ila nahnu muhlikuha qabla yawal kiamat qabla yaumil qiyamah. Maknanya adalah eh, setiap kampung akan setiap penduduk kampung itu akan binasa boleh jadi mati penduduknya eh, atau yang lainnya atau Allah menimpakan azab eh, <coughs> maka ahli Korea di sini artinya adalah e, penduduk kampung kafir sehingga dikatakan qabla yaumil qiyamah Wakila ada pendapat yang lain tentang mana ayat ini yang mengatakan bahasanya halak itu untuk kampung yang baik-baik, takdir untuk kampung yang bejat-bejat. Ya, tadi kan ayatnya ada ada halak sama ada ada ta'dib atau mu'adzibuha adaban syadida maka ada ahli tafsir yang mengatakan eh, muhlikuha qabla yaumal qiyamah itu artinya adalah kampung yang penduduknya baik-baik atau mu'adzibu adaban syadidan ini penduduk kampung yang bejat-bejat tidak karuan maka ya, berdasarkan pendapat ini dibedakan antara makna halak sama ada namun penjelasan pertama itu yang lebih baik ya, penjelasan yang pertama lebih baik penjelasan pertama gimana kampung di sana adalah kampung kafir adab jelas muhlik ya, bisa jadi Allah hancurkan dengan bentuk matinya eh, penduduk kampung tersebut. Kenapa? Karena terkadang Allah menggunakan kata-kata halak, maknanya ada. Maka pendapat kedua yang mengatakan halak itu beda dengan ada, nggak benar. Karena terkadang Allah menggunakan halak artinya azab. Wama muhlikil kuro tidaklah kami menghancurkan uh, satu kampung ila wa ahlu zalimun kecuali karena penduduknya kafir-kafir. Penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Maka muhlik di sini artinya muadzib. Sehingga berdasarkan ayat ini tidak benar pembedaan halak dengan ada. Yang benar ya, terkadang bahkan halak itu maknanya ada karena dalika maka itu semua yang telah disebutkan yaitu pembinasaan dan adab fil kitab sudah ada dalam lahir mahfud maskurat tercatat Satar makna asalnya adalah garis Pada asalnya dia adalah masdar Demikian juga Satar semuanya dikasih harokat maknanya juga semisal itu wahyu Fahaladhi yuradu bil qaryati hal yuradu biha as-sakanu as-sukanu as-sukanu aw yuradu biha al-bina'u وسبب هذا وسبب وسبب هذا تساءل تساؤل وهذا وسبب هذا التساؤل لأن القرية من التق من التقري وهو تجمع أو الاجتماع فالقرية إذا لها معنيان معنيان في اللغة العربية ahaduhuma as-sakanu as-sukanu ahaduhuma as-sukanu wal wal akharu al-bunyan wa ala hadha fa inna murada bil qaryati fil ayati humus sukanu wa humul mutaw mutawa'aduna muta'awaduna bihadal adabi wa hadal ihlaku wa hadal ihlaki wa hadal ihlaki liqa'a takbibihim Allah takbibihim takbibihim Allah wa rasulahu wa rasulahu nah Fama ladhi yuradu bil Korea Maka apa yang dengan Korea dalam ayat di atas Apakah penduduk Orang yang menghuni Ataukah bangunannya Sebab e, Pertanyaan ini adalah karena Korea itu diambil dari kata-kata Takori Yang maknanya adalah kumpul atau berkumpul Dan yang namanya kumpul Boleh jadi orang yang kumpul Atau bangunannya yang kumpul Korea itu artinya kumpul. Ya kumpulnya boleh jadi bangunannya dekat dengan dekat ya, kumpul. Jadilah Korea. Apakah orang yang kumpul? Maka Korea itu jika demikian punya dua pengertian dalam bahasa Arab Yang satu adalah penghuni Yang kedua adalah bangunan <coughs> Berdasarkan hal ini maka kesimpulan Yang dimaksud Korea dalam ayat di atas adalah penghuni Itulah yang diancam Untuk mendapatkan azab dan penghancuran liqa'a disebabkan karena mereka mendustakan Allah dan para putusannya. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala Inna muliku ahli hadil korya Maka korya dalam ayat ini Yang dimaksud dengan korya dalam ayat ini adalah bangunan Contoh yang semisal dari firman Allah Jalla wa'ala <coughs> Ataukah seperti orang yang melewati satu Korea ya, Korea di sini artinya bangunan Dan dia hancur Ala urushiha atas tiang-tiangnya Kalau dia mengatakan anak bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kampung ini setelah matinya Maka Allah matikan dia selama 100 tahun Dan Allah bangkitkan Dan Allah katakan Berapa lama engkau tidur? Engkau tertidur dia mengatakan aku tidur sehari atau setengah hari Kalau katakan bahkan kau tidur selama 100 tahun maka lihatlah makananmu dan minumanmu tidak berubah dan lihatlah beradaimu kami akan jadikan beradaimu sebagai tanda uh, tanda kekuasaan Allah untuk manusia Lihatlah kepada tulang bagaimana kami menyusunnya Kemudian kami memberikan pakaian pada tulang tersebut berupa pakaian daging Falam mata bayanalahu setelah jelas baginya Qal a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir Setelah dia sadar Maka dia mengatakan aku mengetahui bahasanya Allah Terhadap yang kuasa atas segala sesuatu kasih قال ابن السقي رحمه الله ثم ذكر أدلة كمال الكثرة والتعصيب والتجاه وقال أو كالذي مر على قرية الآية هذان دليلان عليمان مخصوصان في الدنيا والآخرة على البأس والجزاء واحدا أنزله الله على يد شخص في البأس على على الصحيح كما تدل عليه الآيات الكريمة والآخر على يد خليل إبراهيم كما أجرى إلى توحيد السابق على يده وهذا الرجل مر على قرية فاستمرت تدميرا وقف وقوت عروشها وقوت عروشها قد مات أهلها وقربت أماراتها فقال على وجه الشق والاستبعاد أن يحيي هذه الله بعد موتها أي ذلك بعيد وهي في هذه الحال يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام في قلبي تلك الساعة فأراد الله فأراد فأراد الله ورحمة الناس حيث أماته الله مئة عام وكان معه حمار فأماته معه ومعه طعام وشراب فأبقاهم الله في حالهما كل هذه كل هذه المدد كل هذه المدد الطويلة فلما مضت الأعوام المئة بعثه الله فقال قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم وذلك بحسب ما ظنه نعم Saat dia mengatakan kemudian Allah menyebutkan dalil sempurnanya kekuasaan Allah dalil ba'as wal jaza adanya hari berbangkit dan pembalasan itulah ayat Aukala dimaru ala qaryatin Al-Baqarah 259 kemudian satu ayat setelahnya Nah dua inilah dua bukti yang penting Mahsusani bisa ditangkap dengan indera di dunia dan di akhirat yang menunjukkan adanya ba'as bangkit dari kubur dan wal dan balasan. Ya, dari yang pertama terjadi eh, pada ya disakit orang yang ragu-ragu ilbah tentang benarnya adanya hari berbangkit alat sahih menurut pendapat yang paling kuat di antara kalangan ahli tafsir totalitas eh, berselisih pendapat tentang ayat au kalladzi marra ala qaryatin. Siapakah Allah di sini? Apakah dia mukmin bahkan nabi ataukah orang yang kafir yang ragu-ragu tentang adanya hari kebangkit? Sebagai ulama mengatakan Allah di ala kuryatin itu adalah seorang nabi seorang nabi namun sejak diperhatikan pendapat bahasanya Allah di ala qaryat itu adalah orang kafir. Dengan alasan tadi nanti akan kita baca na anna yuhyi hadhihillah. Dia memustahilkan Allah bisa menghidupkan uh, perkampungan ini. Kemudian di akhir ayat falamma tabayyana setelah dia yakin setelah jelas baginya yaitu yakin maka sebelum itu dia tidak yakin sebelum itu berarti dia tidak yakin itu alasan ulama yang memilih untuk mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan Allah dimarah ala koryah adalah orang kafir kemana dulu maka ini adalah orang yang ragu-ragu Bagaimana kandungan ayat menunjukkan demikian Sedangkan dalil yang kedua adalah melalui Ibrahim ah, kekasih Allah Ibrahim. Kama cara dalil tauhid asabik ala yadi. Bagaimana telah terjadi e, bukti tauhid yang telah lewat pada tangan Ibrahim. Maka orang kafir ini melewati satu kampung yang telah hancur sehancur-hancurnya, bahkan telah hancur tiang-tiang rumahnya. Ya, maka ini menunjukkan hancurnya sudah habis-habisan penduduknya sudah mati khobat dan hancurlah imaratuha bangunan-bangunannya dalam bahasa percakapan eh, kalau di Saudi orang itu suka nyebut rumah itu malah imarah daripada baik main di imarah saya nggak punya rumah <coughs> bukan, main di baik di bahasa percakapan di Saudi Fakala ala maka orang ini Eh, berkata dalam bentuk karena ragu-ragu dan memustahilkan anna yuhyi hadhihi law ba'da mautiha yakni artinya dari ayat jadi mustahil waya maka hidupnya hidup kembalinya kampung ini dalam kondisi ini adalah satu hal yang mustahil yakni wa ghairuha mithluha maka yang dia maksudkan kampung yang lain juga sama semacam itu. Dia ya, tapi tergantung uh, makom apa yang ada dalam hatinya pada waktu itu. Maka Allah menginginkan untuk merahmatinya eh, dan merahmati manusia. Maka Allah matikan dia selama 100 tahun. Maka nama ma'ahu dan bersama orang tersebut keledai maka Allah juga matikan keledai itu bersamanya dan bersamanya makanan dan minuman maka Allah masih pertahankan sebagaimana kondisi awalnya selama jangka waktu yang sangat panjang ini 100 tahun itu nggak basi 100 tahun nggak basi tetap seperti itu Falammadul al-awan al Niah, Maka setelah berlalu 100 tahun Allah hidupkan orang itu Lalu Allah tanyai Kepala mangkok tidur Maka dia mengatakan saya cuma tidur satu hari atau setengah hari Itulah bima ma'zunnahu Menurut prasangka dia Pada dia telah tidur 100 tahun Dan dia tidur 100 tahun Dan orang tidur eh, eh, dia mengatakan setengah hari karena ada alisan yang jelaskan di Allah matikan siang hari dan ketika Allah bangunkan sore hari ya, maka dia mengatakan ya, saya, perasaan saya saya tidur setengah hari siang bangun sore atau ya sehari siang ya, terus bangunnya sore berikutnya <clears throat> Ya, demikian kita berikan kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.